الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه إلى يوم الدين نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengajarkan kepada kita وأن apa-apa yang bermanfaat bagi kita وأن ينفعنا بما علمنا dan memberikan manfaat kepada kita apa-apa yang telah kita diajarkan olehnya. ونسأله سبحانه وتعالى أن آمين. يجعلنا ممن alima fa'al fa'amal. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang telah mengilmui kemudian termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmunya. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita sebagai orang orang yang faqih dalam agama ini. Ayuhal ahibba. Wahai. Nukmil syarh هذه النواقض wahai orang-orang yang saya cintai, kita akan menyempurnakan, menyelesaikan هذه الرس- pembatal-pembatal Islam ini. هذه الرسالة العظيمة Ini merupakan tulisan yang sangat agung dan mulia. وقد انتهينا في الدرس السابق من الناقض السادس Kita telah selesai daripada pembatal Islam yang keenam pada pertemuan yang lalu. وهذا الناقض السابع Sekarang kita masuk kepada pembatal Islam yang ketujuh. وهو قال المصنف رحمه الله تعالى Yaitu adalah sebagaimana dikatakan oleh penulis Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. السحر Yaitu adalah sihir. ومنه الصرف والعطف Di antara sihir itu adalah as-sarfu wal-atfu. فمن فعله أو رضي به كفر Maka barang siapa yang melakukan sihir ini atau redha dengannya, maka dia dikatakan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر Dalil yang menunjukkan kepada kita tentang kekufuran daripada sihir tersebut adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani tidaklah mereka berdua mengajarkan kepada salah seorang pun mengajar kepada salah seorang pun sampai mereka berdua mengatakan sesungguhnya kami adalah merupakan fitnah. Maka jangan jangan kamu kufur. درسنا بعض القواعد قبل بداية هذه النواقض dan kita telah mempelajari sebagian daripada kaidah-kaidah eh, dalam masalah eh, pembatal-pembatal ini pada pelajaran-pelajaran yang lalu. وقلنا كل ناقض Dan kita mengatakan setiap daripada pembatal tersebut, كل ناقض من هذه النواقض setiap pembatal dari pemba- daripada pembatal-pembatal ini, يحتمل فيه التفصيل maka mengharuskan dan menghajatkan untuk diperincikan لا يجوز إطلاق الكفر به dan tidak dibolehkan bagi kita untuk memutlakkan kekufuran kepadanya. وهذا الناقض السابع Dan ini pembatal Islam yang ketujuh مما يطبق في هذه القاعدة dan daripada di antara apa-apa yang akan dipraktekkan pada pertemuan kita ini. لأن السحر قسمان Karena sihir itu ada dua. قسم huwa kabiratun minal kabair. Dia dua, satu adalah bagian yang merupakan dosa besar dari sekian dosa besar yang ada. Wa haula'i humul ladzina yastakhdimuna fihi al-adwiyah. Yaitu diantaranya bentuknya adalah orang-orang yang menggunakan sihir itu dalam rangka untuk mengobati. Wa qisman huwa kufrun billah. Dan ini dan yang kedua adalah kufur yang sihir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi fihi at-taqarrub ila asy syayatin yaitu bentuknya adalah sihir dalam bentuk mendekatkan dirinya kepada syaitan. Wa syirkun fi dan, ibadatillah dan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah. Fasihr lughatan sihir secara bahasa adalah huwa ma khufiya wa latufa sababuh ma khufiya ولطف سببه Eh, ولطف سببه dan sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi walatufa latufa ismanu مثل خفية tersembunyi dan tersembunyi juga sebab-sebabnya sihir adalah sesuatu yang tersembunyi dan tersembunyi juga sebab-sebabnya وشرعا secara syariat istilahi Hiya azaim waruqa. Dia merupakan azaim waruqa. Ayo. Dia merupakan azaim dan ruqa, ruqyah ruqyah. Wa uqad. Uqad. Uqad. Uqad dan buhul. Seperti Ayo. Iya, iya. buhul dan sebagainya. Wa kalam yutakallam bihi. Dan berbicara satu kebicaraan yang dipakai untuk berbicara dengannya. Au yu'mal. Atau dikerjakan وهو يؤثر على القلوب uh, يؤثر في القلوب dan dia memberikan bekas pengaruh ke dalam hati والأبدان dan badan-badan والعقول dan akal-akal فيمرض sehingga membuat sakit ويقتل dan kadang-kadang membunuh ويفرق بين المرء وزوجه dan kadang-kadang bisa memisahkan di antara seorang suami dengan istrinya وكل ذلك بأمر الله dan keseluruhan itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala وهذا القسم الذي أراده المصنف dan inilah bagian yang diinginkan oleh penulis هو القسم الثاني yaitu bagian yang ke-8 الذي هو كفر ketemu tani القسم الثاني الذي فيه التقرب إلى أي. الشياطين Jadi bagian inilah bagian yang ke yang diinginkan oleh penulis itu bagian yang kedua, bentuk sihir dalam rangka pendekatan dirinya kepada syaitan. Waqad qala Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan fi hukm sahir di dalam masalah hukum sihir wattaba'u ma tatlu syayatin oh, mereka mengikuti apa-apa yang telah dibacakan oleh syaitan ala mulki Sulaiman atas kerajaan Sulaiman wa ma kafara Sulaiman dan Nabi Sulaiman tidaklah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wa hadha fihi dalil ala anna as-sihr kufur dan ini ayat ini menunjukkan kepada kita sebagai dalil bahwasanya sihir itu adalah suatu kekufuran walakin asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr akan tetapi sebenarnya yang kufur kepada Allah adalah syaitan dan syaitan itulah mengajarkan sihir kepada manusia إلى أن قال الله سبحانه وتعالى sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة tidaklah mereka berdua mengajarkan kepada seorang pun dan sampai mereka berdua mengatakan sesungguhnya kami adalah fitnah فلا تكفر jangan sekali-kali kamu kufur kepada Allah Azza wa Jalla فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه dan mereka dan dia mempelajari pada keduanya apa-apa yang bisa memisahkan di antara seorang suami dengan istrinya وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله dan tidak ada seorang pun dari kalangan keduanya tersebut bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. ففي هذه الآية Maka pada ayat ini kata beliau إثبات menetapkan kepada kita أن السحر كفر bahwasanya sihir itu adalah satu kekufuran. هذا الأول Ini yang pertama. الثاني إثبات وجود السحر Yang kedua adalah menentukan ayat ini bahwa sihir itu ada وإثبات ضرره dan menetap penetapan tentang mudaratnya sihir ولا يكون ضرره إلا بإذن الله dan kemudaratannya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. فمن عمل السحر كفر Maka barang siapa yang melakukan mengerjakan sihir itu maka dia kufur kepada Allah. ومن رضي به كفر Maka barang siapa yang redha dengan sihir tersebut juga dia kufur. لأن السحر لا يقدم عليه إلا بعد أن يشرك بالله Dan sihir tidak akan bisa digunakan oleh seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. ومن رضي بالشرك فهو مشرك Maka barang siapa yang redha dengan satu kesyirikan maka dia musyrik. ومن أنكر وجود السحر فقد كذب القرآن Faqad ومن أنكر أن للسحر حقيقة فقد كذب القرآن Maka barang siapa yang uh, waman kafara من ك... من كذب من قال لا كذب. يوجد شيء إيه. اسمه سحر إيه. في ناس ينكرون السحر تعرف la هذا yunkiruna أيوه faqad faqad ya faqad kadzaba أيوه. من أنكر السحر وجود السحر kadzab كذب وجود السحر eh ay من, kau من كذب وجود wujud sihir ala قال غير موجود إيه. السحر ah iya. فقد كذب القرآن Barang siapa yang mengingkari tentang wujudnya sihir, berarti orang seperti ini juga dikatakan mengingkari Al-Quran. ومن كذب القرآن فقد كفر Maka barang siapa yang mengingkari Al-Quran, maka dia sungguh kufur kepada Allah Azza wa Jalla. قال المصنف ومنه سحر العطف والصرف Di antaranya Imam Muhammad Abdul Wahab mengatakan di antara sihir itu adalah al-asarf dan ataf atau suatu yang tersembunyi. وسحر العطف Dan sihrul at- atf, هو عمل يعم- يعمله الساحر sihir yang ataf itu sihir yang tersembunyi adalah suatu sihir yang dilakukan oleh tukang sihir في جعل الزوجة di dalam menjadikan memposisikan suami istri تحب istri زوجها yaitu melakukan kepada istrinya supaya suaminya cinta kepada dia أو الزوج لزوجته atau suami kepada istri suami eh, atau istri kepada suaminya وقد يكون من غير الزوجين bisa saja terjadi kepada selain suami istri فقد يتعلق الإنسان sungguh kadang-kadang manusia bergantungan بشخص dengan seorang فيريد أن يفعل السحر لكي يحبه dia ingin melakukan mem- melakukan satu sihir supaya orang senang kepadanya, cinta kepadanya. Dalam bahasa kita lebih dikenal ini sebenarnya. Bahasa sihir ataf itu sihir pemanis katanya. Bagaimana supaya istri cinta pada suaminya, pelet. Nah, Bagaimana suami cinta kepada istrinya, istri cinta pada suaminya. Atau bagaimana mempelet orang lain. Sihir pelet namanya. Ya, monggo. فسحر العطف يختص بالتقريب Uh, sihir sihir asraf sarf ha? سحر العطف ataf يت- يختص بالتق- بالتقريب Uh, sihir pelet ini uh, khusus dikhususkan dengan bentuk mendekatkan وسحر العص وسر- وسحر الصرف dan sihir saraf saraf ada ismana fil lugha asal الصرف الصرف التفريق tafriq أيوة. sihir dalam bentuk memisahkan Kebalikan daripada pelet tadi. Kalau pelet dia mendekatkan, kalau sirah asraf itu menjauhkan. Wahyu alladhi al mutahabbin. Yang sir eh, saraf ini bentuknya adalah sir bagaimana dua orang yang saling cinta mencinta bisa berpisah. Apa nama sir bagus? Hah? Santet. Sir santet. Namanya Nusami di Indonesia santet. Santet. Santet ada saraf Pelet ada al ta'ataf ada pelet, pelet taklid. وسنتت tabi'in كذلك أيوة. santet. أيوة أيوة أيوة هذا هو. فهذا يفعله ال- من يريد أن يفرق بين الزوج والزوجة Nah ini dilakukan dalam bentuk adalah seseorang yang ingin memisahkan di antara suami dan istri. وبين الصديقين Atau di antara dua teman yang saling sayang menyayangi. وهذا أكثر ما يقع dan ini sangat banyak terjadi. Yaqa' min mardhan nufus. Terjadi bagi orang yang hatinya mempunyai sakit. Wa man ta'allaqa qalbuhu Allah. Orang-orang yang menggantungkan hatinya selain kepada Allah. Wa min ashabil hasad. Dan terjadi pada orang-orang yang memiliki rasa hasad. Fal insan yanbaghi an yuhassina nafsahu. Maka oleh karena itu seorang manusia harus dia memperbaiki dirinya. بقي حكم قتل الساحر Eh, sekarang adalah tersisa hukum membunuh seorang tukang sihir. Hukum membunuh seorang tukang sihir. قد صح عن الصحابة بأن حكم الساحر القتل Eh, Sahih riwayat daripada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hukum seorang penyihir adalah dibunuh. فعن حفصة عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها Daripada Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha قد أمرت بقتل جارية ساحرة سحرتها eh, beliau telah memerintahkan untuk membunuh seorang budak yang menyihir eh, Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. كما في الموطأ Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Muwatta Imam Malik. طبعا السحر هنا في حكم قتل الساحر هذا إذا كان سحره من نوع الكفر Sihir di sini adalah si penyihir yang dimana sihir yang dilakukan itu adalah sihir yang uh, mengarah kepada kekufuran. هل يقتل الساحر خلينا نكمل من قال بقتل الصحابة بين قتل بين قتل الساحر وقد جاء أيضا an Umar ibn al-Khattab. Datang juga riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Arsala li ummalihi an yaqtulu kullu sahirin wa sahira. Beliau memerintahkan kepada apa-apa apa umalihi pekerja-pekerjanya atau wakil-wakilnya untuk membunuh tukang sihir atau penyihir baik laki dan perempuan. Dun istitabatihi tanpa meminta supaya mereka tobat. Jadi langsung dibunuh tanpa diminta tobat. وجاء عن جندب أيضا رضي الله عنه Datang juga daripada sahabat Nabi SAW Juddub radhiyallahu anhum. ومنهم من رفعه ولكن الصحيح وقفه على جندب ومنهم من رفعه إلى رسول الله Di antaranya ada yang mengangkat merap- merapukkan riwayat ini kepada Rasulullah SAW, tapi yang sahih adalah Rewet ini sampai kepada sahabat yang mulia tersebut. Yang sahih rewet ini adalah mauquf, hanya sampai kepada sahabat Nabi SAW alaihi Haddu juddub. sahiri darbatun bisayf. hukum bagi tukang sihir adalah dipukulkan pedang kepadanya atau dibunuh. Fahal yuqtal sahir riddatan atau haddan? Apakah tukang sihir itu dibunuh sebagai bentuk bahwa dia adalah murtad atau hanya sebagai hukuman? عفوا أيوة ردة أي حدا و, و أو غير ذلك فهو يقتل يقتل إن كان في سحره تسبب في قتل إنسان فيقتل قصاصا Seorang tukang sihir kalau sihirnya itu adalah menyebabkan matinya seorang manusia, jadi dia menyihir menggunakan sihirnya untuk bunuh orang, mati orang. Nah kalau dia setelah itu dihukum sebagai dia dibunuh, itu dibunuh sebagai bentuk kisos. وإن كان لم يتسبب بقتل أحد Kalau sihirnya tidak menyebabkan terbunuhnya seseorang, فيقتل ردة maka dia hukumnya adalah dibunuh tapi dalam bentuk riddah, keluar dari Islam. واختلفوا هل يستتاب Berbeda ulama, apakah tukang sihir itu diminta tobatnya أو لا atau tidak? فذهب جمع من العلماء Berpandangan sekelompok daripada para ulama أن حفصة حفصة bahwasanya Hafsah أمرت بقتلها دون استتاتب است... أن أن تس- أن تستتيبها bahwasanya Hafsah umul umma umul umul mukminin memerintahkan membunuh, untuk membunuh jariyah dia tadi, budak dia tadi yang telah menyihir dia tanpa dia meminta tobat dia. وكذلك عمر أمر عماله دون استتابتهم Demikian juga Umar radhiyallahu anhu memerintahkan kepada para apa namanya pegawainya untuk membunuh tukang sihir tanpa diminta tobatnya. وكذلك جندب Demikian juga sahabat Nabi SAW Jundub وذهب إلى ذلك dan berpandangan dengan demikian itu adalah شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز yaitu Syekh eh, Syekh Abdul Aziz bin Baz وكثير من أهل العلم dan kebanyakan daripada para ulama. اللجنة الدائمة كذلك Hah? ه- ه- اللجنة الدائمة Lajnah Daimah apa namanya fatwa apa? Majelis fatwa. Hah? Dewan fatwa di Saudi juga. هيئة كبار العلماء Eh, Eh, Hayatul Kibar Ulama, dan Fatwa Hayatul Kibar Ulama di Saudi. Limada qalu anna sahir la yu'man. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena kata beliau, tukang sihir tidak bisa dipercaya. Wa yukhada. dan dia adalah penipu. Wa yukhada. fala wa dararuhu dan mudaratnya 'ala al-mujtama' khatir. Mudarat tukang sihir kepada masyarakat itu sangat berbahaya sekali فيقتل ولا يستتاب Maka dia dibunuh tanpa diminta tobatnya. Ya, jangan tidur, jangan tidur. أنا أسأل الآن إيش معنى إحنا لما نقول الآن أنه لا يستتاب ليس له توبة اسألهم Eh, saya bertanya kata beliau, apa makna tukang sihir tidak diminta tobatnya? Nah, kalau dia tidak diminta tobatnya, apakah tidak bisa dia tobat? خليهم خلاص. يجاوبوا خليهم يجاوبوا Ah, j- j- jawab kata dia beliau. Jadi, beliau menanyakan, tukang sihir tidak diminta tobatnya. Apakah makna demikian itu adalah bahwasanya tukang sihir tidak ada kesempatan baginya untuk tobat? Menjawab. Allah. Ah, Zaid. Allah. ها Ah, Zaid. أنا أسأل سؤال آخر يجيب يجيب زيد يجيب زيد طيب ها زيد ها أحسنت أحسنت الشرك بالله له توبة والسحر شرك فمن تاب من الشرك قبل أن يموت تاب الله عليه jadi jawabannya adalah baginya boleh tobat syirik itu orang melakukan syirik saja bisa tobat apalagi itu orang sihir insyaallah taala diterima tobatnya kalau betul-betul tobat kepada Allah azza wajalla wadah فالوالي Pemimpin kata beliau. يقتله لارتكاب حد- السحر الذي هو ردة Pemimpin membunuhnya karena dia melakukan sihir yang telah dilakukan tersebut. فإن تاب قبل أن يصل أمره إلى الوالي تاب الله عليه Kalau dia tobat sebelum perkaranya sampai kepada pemimpin, Allah akan menerima tobatnya. وذهب بعض العلماء Berpandangan sebagian para ulama bahwasanya taubat tukang sihir sah. Minhum Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syingqiti. Di antaranya ulama adalah Syekh Muhammad Amin Asy-Syingqiti. Qalu li Allah yaghfiru asy-syirk li sahibihi fi dunya idza taba minhu. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni syirik, maka orang seorang melakukan syirik, dia tobat di dunia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. فمثله السحر Dan sama juga kata beliau dengan sihir. لكن أهل العلم الذين قالوا بردته قالوا وقتله قالوا هذا يف- فيه فرق لأن هذا ضرره خطير على المجتمع Akan tetapi para ulama berpandang bahwasanya dia dibunuh dalam bentuk riddah dan, وفي, dan sebagainya karena bahayanya dan mudaratnya kepada masyarakat sangat berbahaya sekali. وفيه خطر dan di dalamnya masalah ada bahaya. فيقتل من هذا القبيل Yuktab. فيقتل من أجل هذا من أجل الردة boleh. لا من أجل أيوة من أجل الردة ومن أجل أنه خطر على المسلمين إيه. بعكس الشرك Maka dia dibunuh العام dia dibunuh sebagai bentuk ridah ke pemurtad murtad daripada Islam karena bahayanya sangat berbahaya bagi kaum muslimin. قال الناقض الثامن Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan pembatal Islam yang ke-8. musyrikin wa muawanatuhum 'ala al-muslimin. Yaitu adalah mudaharatul musyrikin wa muawanatuha 'ala al-muslimin. Mudaharah itu makna is. Lahza qabla la qabla an nabda huna. Intabahu ya ikhwa min من كذلك as-sahir. Sekarang kita sebentar sebelum melanjutkan ini kita tunda sedikit yaitu adalah hukum mendatangi tukang sihir. انتبهوا من هذا قد الإنسان يضعف Dan Tadi perhatikan insan kata yad'uf. beliau kadang-kadang manusia itu lemah أو المرأة تضعف atau wanita itu kadang-kadang lemah فترى أن زوجها مسحور dan dia melihat suaminya disihir ويقولون لها زوجك مسحورا dan dikatakan kepada wanita itu suami kamu ini kena sihir فاذهبي إلى الساحر الفلاني maka hendaklah kamu pergi kepada tukang sihir si fulan يفك السحر yang akan menghilangkan sihir itu. Jadi suaminya kena sihir, dia bertanya pada seorang di suami kamu kena sihir. Obatnya apa? Pergi ke tukang sihir bulan, nanti dihilangkan sihir itu. أو اذهبي إلى الكاهن الفلاني atau pergi kamu kepada dukun bulan, dukun A misalnya. Ada mewujud ya kawan, mewujud. Hal seperti ini banyak kita lihat di hari ini. Yukhbiruki, yukhbiruki ain makan sihir. Dan tukang sihir itu akan atau dukun itu akan mengkabarkan kepada kamu di mana tempat sihir itu. Faityanul kahin maka mendatangi dukun duna tasdiqihi tanpa membenarkan perkataannya La tuqbal salat arba'ina yawma. Tidak terima salatnya 40 hari. Amma man saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Adapun orang yang membenarkan tukang sihir tersebut atau dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma fakku sihri bisihri fahadha riddah. Adapun menghilangkan sihir dengan sihir itu riddah kata beliau. لأنه سيأتي الشرك Karena akan mendatangkan kesyirikan. فلماذا كان لا يجوز فك السحر بالساح- بالسحر بالسحر لماذا Kenapa tidak boleh me- menghilangkan sihir dengan sihir? كما قال Sebagaimana dikatakan, إزالة إزالة منكر بأنكر menghilangkan suatu kemungkaran dengan suatu kemungkaran yang lebih mungkar. كغسيل بول بحيض أخضر. كغسيل بول بحيض أخضر. حيض أخضر إيش يعني كالذي يغسل البول بالحيض. بالحيض؟ نعم. seperti بيت بيت بيت شعري مكان. والله ما اسمع الذي يريد أن يذهب. أنا عارف لا كغسيل بول الذي يريد أن ي- أن يغسل النج- البول بول بالحيض يزيده نجاسة أو لا bil haid ada damun haid. نعم Seperti misalnya orang mencuci atau mencuci ka- kencingnya tapi dengan darah haid. Itu akan menambah lebih kotor lagi. أعظم ذنب عصي الله به ما هو Yes. أعظم ذنب Dan dosa yang paling besar apa dia? الشرك بالله Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama yatarattabu apa, ala al-mashhur min adha apa-apa yang menghasilkan bahwasanya yang disir itu disakiti atau tersakiti mahma balagh bagaimanapun posisinya fahuwa aqallu min asy billah maka dia lebih kecil dibandingkan daripada kesyirikan kepada Allah فلا يج- فلا يجوز له أن يشرك بالله من أجل أن يدفع الضرر الذي حل به Tidak boleh bagi dia melakukan kesyirikan kepada Allah hanya dikarenakan untuk menghilangkan kemudaratan yang terjadi kepada dirinya. فيصبر Maka hendaklah dia sabar ويحصن نفسه dan dia perbaiki dirinya. ويرقي نفسه Oh, iya. يرقي يرقي نفسه dan dia ruqyah dirinya sendiri. قلت Eh, ويرقي نفسه ويتوكل على الله dan dia bertawakal kepada Allah, فكم فك الله السحر pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan sihir daripadanya. من توكل عليه Orang-orang yang bertawakal kepadanya. كذلك يا إخوان مع كثرة القنوات الفضائية هذه Demikian juga wahai saudara-saudara kita kami artinya apa namanya medsos medsos daripada bentuk هناك uh, internet di hari ini. هناك قنوات ومواقع للسحر Ada kanal itu berarti bagus. Situs-situs atau website-website yang melakukan uh, apa is kanawat قنوات ومواقع مواقع eh, نت mawaka أيوة. semua للسحر ada kanal uh, website-website atau وتعليم situs-situs yang khusus melarikan sihir وتعليم السحر dan mempelajari sihir. هذه من قصد وتعمد فتحها كان كإتيان الساحر والكاهن Hadi. من تعمد إلى النظر فيها وفتحها Eh, barang siapa yang sengaja membuka situs-situs tersebut, fatah ta'ammada fi أي fatah. فتحها وينظر إيه. يتفرج نعم. كإتيان الكاهن ها؟ كإتيان الكاهن Eh, Jadi, berarti situs-situs yang mengajarkan dan melarikan sihir. Barang siapa yang sengaja membukanya, sengaja membukanya, maka hukumnya sama dengan seseorang yang mendatangi dukun. Jadi situs, sekarang di internet banyak. Situs yang mengajarkan sihir dan sebagainya. Sekarang datang seorang sengaja dibuka oleh dia. Tentang Betul. sihir itu. Sama hukumnya dengan dia mendatangi dukun. البعض يقول انظر انظر انظر انظر لا الأمر خطير وإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد Seseorang mengatakan, sebagian orang mengatakan, saya hanya sekedar melihat, melihat saja. Nah, kalau dia melihat tersebut, dia benarkan itu yang terjadi pada uh, apa situs tersebut, dia benarkan, itu berarti dia kufur kepada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. طيب إيش معنى ما معنى لا تقبل منه صلاة أربعين يوما خليه Sekarang يجاوب apa kata beliau? Jawab pertanyaan beliau. Apa makna bahwasanya seseorang yang mendatangi dukun tadi ya tidak diterima daripadanya sholat 40 hari. Apa artinya? Coba Ah. jawab. Ah. Apa artinya? Seseorang menentang tukang sihir tadi, kemudian dia tidak tidak terima sholat 40 hari. Apa makna dari? بعدين برجع العصاية اللي خدتها أمس Khus. خذ خذ خذ عصاها رجعها معنى لا تقبل صلاة 40 يوما طيب أنا أسأل سؤال آخر هل معناه أنه لا يصلي 40 يوما Apakah maknanya bahwa dia tidak sholat 40 hari tersebut? Dia nggak sholat 40 hari? ها Nah, أحسنت هذا أعطيه جائزة بعدين eh, أعطيه جائزة جايز ايش؟ أعطيه هدية asal شيء عندك asal تجيبه لا تقبل منه الصلاة أي لا يقبل منه أجرها tidak terima baginya salat la yu'ti thawab ايوه لكن يجب عليه أن يصلي dia tetap wajib salat tapi enggak dapat ganjaran ليس معنى هذا أنه لا يصلي 40 يوم يعني ساحر وجالس ما يصلي <laughs> ذهب إلى السحر وما يصلي ليس إيه. معنى هذا <laughs> Bukan maknanya أيوة. dia pergi ke tukang sihir atau dukun, kemudian dia dia nggak sholat, bukan itu maknanya. Tapi nggak dikasih ganjaran bagi dia. أيوة الله المستعان فهمتم فهمتم أيوة. قال الثامن رحمه الله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين yang kedelapan adalah pembatal Islam yang kedelapan mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Mudaharah, mudahar makna muawanah. Naam, yati yati. Ya, menolong atau mendukung kaum musyrikin dan kemudian menolong mereka tersebut untuk uh, melawan kaum muslimin. Dan dalil yang menunjukkan demikian adalah perkataan Allah Azza wa Jal, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapapun yang antara kalian yang berloyalitas kepada kaum musyrikin tersebut, artinya mencintai mereka, di antara kalian maka sesungguhnya dia termasuk kepada kelompok mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Oh, so. وهذا الناقض يطبق فيه أيضا القاعدة التي سبقت وكررتها لكم قبل قليل وقبل بداية النواقض Ini kaidah atau pembatal yang kedelapan ini juga dipraktekkan dengan kaidah-kaidah yang telah berlalu. كل ناقض يحتمل فيه التفصيل Seluruh atau setiap uh, pembatal tersebut yang mengharuskan untuk diperincikan لا يجوز tidak dibolehkan bagi kita untuk إطلاق التكفير به untuk mengkafirkannya secara mutlak. هذه قاعدة يفهموها جيدا Dan kaidah seperti ini tolong dipahami betul-betul kata beliau. والتولي هذا الناقض Betul. هذا الناقض Eh, هذا الناقض dan uh, pembatal ini مختص بموالاة المشركين وتوليهم pembatal ini adalah dikhususkan tentang orang-orang yang berloyalitas atau orang-orang yang mencintai kaum musyrikin. ولا شك أن من شروط كلمة التوحيد Dan tidak diragukan bahwasanya di antara syarat-syarat kalimat tauhid, syarat-syarat la ilaha illallah, al-bara'atu min asy-syirki wa ahlih, yaitu adalah berlepas diri daripada kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Wal wala' lit-tauhid wa ahlih dan berloyalitas mencintai tauhid dan orang yang bertauhid. Wal muwalah وهناك قسمان موالاة وتولي Muallah. موالاة وتولي Ada dikatakan itu muwalah mencintai wa tawalli. Tawalli subhanahu. التولي هو الذي مع النصرة والمحبة Mencintainya dan mencintai itu juga disertai dengan menolong. Ya, menolong dan mencintainya. وأصل المظاهرة المعاونة Dan a- asku masal daripada mudahara adalah al-muawanah, menolong. فمن عاون المشركين وناصرهم على المسلمين Barang siapa yang menolong, membantu kaum musyrikin untuk melawan atau merang kaum muslimin من جهة كون كونهم كافرين dari sisi mereka adalah kufar فهذه هي المظاهرة dan inilah bentuk membantu atau menolong التي يختص بها في هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم yang dikhususkan pada ayat ini, yang khusus pada pada ayat ini adalah wa may yatawallahum barang siapa yang menolong mereka atau membantu mereka atau mencinta mereka maka dia termasuk di kalangan mereka. فمن نصرهم وناصرهم وعاونهم من أجل ظهور دينهم فمن ناصرهم وعاونهم من أجل ظهور دينهم Barang siapa yang membantu serta menolong kaum musyrikin tersebut dengan tujuan adalah untuk mem- meninggikan agama dan memenangkan agama mereka, فهي ردة maka ini adalah bentuk satu kemurtatan. Riddah. ومضادة لما أراده الله dan uh, sebagai bentuk perlawanan terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. ومعاندة للمشركين ومعاندة لل- لشرع الله Hah? ومعاندة لشرع الله Dan bentuk uh, pe- perlawanan atau memerangi uh, syariat Allah Azza wa Jalla. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Allah ليو- Subhanahu wa taala mengatakan dialah yang telah mengutus uh, arsal rasul bil huda dia mengutus rasulnya dengan uh, huda ودين, petunjuk ودين الحق dan agama yang benar ليظهره على الدين كله Allah ingin memenangkan daripada seluruh agama yang ada ولو كره المشركون walaupun orang-orang musyrikin benci kepada yang demikian فهذا المناصر أراد فهذا المناصر للمشركين dan ini adalah bentuk pertolongan kepada kaum musyrikin أراد عكس ما أراد الله dia menginginkan uh, kebalikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala والله يحب دينه ويحب ظهوره Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai agamanya dan sangat mencintai agamanya supaya agamanya yang menang, yang tinggi. وهذا ahabba zuhura dinal musyrikin. Sementara orang yang menolong kaum musyrikin tadi dia pengen bagaimana agama, agama kaum musyrikin itu yang menang. Wa amma man nasara al-kuffar. Adapun orang-orang yang menolong orang kafir binau'i nusrah. Hah? Binau'i min nusrah Dengan satu jenis bentuk pertolongan li ghairi dinihim. Ha? Li ghairi dinihim. Li ghairi لغير دينهم ناصرا من غير لغير دينهم eh, dia menolong selain dari legairi لغير دينهم dikarenakan selain daripada agamanya <coughs> وليس محبة لدينهم ha, وليس محبة لدينهم karena bukan dalam bentuk kecintaan kepada agamanya وإنما لشهوة hanya saja adalah dia menolong karena syahwatnya أو لدنيا يريدها atau dikarenakan dunia yang ingin dia gapai و- فهذا جرم عظيم ini adalah suatu dosa yang sangat besar وذنب عظيم dosa yang sangat besar kata beliau بما استدلينا بهذا التفريق Yes. بما است... لماذا لم- بماذا استدل أهل العلم بهذا التفريق dengan apa para ulama berdalil dengan perbedaan seperti ini? Hadis Hatib ibn Abi Balta'ah. Yaitu hadis Hatib ibn Balta'ah. Wa kana sahabiyyan radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhum. Arsala ila al-musyrikin fi Makkah. Dia mengutus kepada kaum musyrikin di kota Makkah, mengirim kepada kaum musyrikin di kota Makkah. Yukhbiruhum bi ba'd amri Rasulillah. Dia mengirim eh, menyampaikan kabar sebagian kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فأخبرهم بتدبير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد فتح مكة Dia mengkabarkan kepada kaum musyrikin di kota Makkah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mempersiapkan pasukan untuk berangkat ke kota Makkah dalam tujuan untuk menaklukkan kota Makkah, artinya membuka kota Makkah tersebut. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ketika sampai kabar demikian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qala Umar da'ni ya Rasulullah adrib 'unuq hadha al-munafiq eh, Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah biarkan saya untuk memukul atau memotong leher seorang munafik ini فالنبي صلى الله عليه وسلم Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam أول ما بدأ استفصل من حاطب awal pertama beliau lakukan adalah beliau staf salah tadi استف- salah استفسر نعم salah. آه، نعم Dia bertanya kepada uh, Hatib. Pertama kali lak- dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Hatib. Ditanya dulu dia. يا حاطب ما هذا Dia bertanya wahai Hatib, apa yang kamu lakukan ini? يا حاطب ما هذا فهذا أول دليل على أن هذا الفعل ليس بإطلاق أنه كفر Dan uh, pertanyaan Nabi SAW kepada Hatib Ibn Balta'ah tersebut itu menunjukkan kepada kita bahwasanya uh, perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan kufur secara mutlak. لأنه لو كان كفرا lama nah. سأله Nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم وقال لعمر Umar عنقه Seandainya kalau itu adalah kekufuran, tidak perlu dia bertanya kepada uh, Hatim, sudah tentu dia katakan kepada Umar, Umar bunuh dia. يا ya Rasulullah, la تعجل علي Dia menjawab, ya Rasulullah SAW, jangan uh, tergesa-gesa kepada saya, atas saya. فإن له قرابة fi Makkah Karena uh, Hatib itu memiliki kaum kerabat di kota Mekah. فأحب أن يتخذ يدا Yes. أحب أن يتخذ يدا Eh, dia ingin menolong mereka يحمون به قرابته supaya terlindung uh, kaum kerabatnya. فهذا الفعل Dan perbuatan dia ini, كبيرة من الكبائر perbuatan ini adalah merupakan satu dosa besar dari وذنب, sekian dosa besar yang ada. وذنب عظيم Dan dosa yang sangat besar. لكنه غير مخرج من الملة Dan tetapi perbuatan dia tersebut tidaklah mengeluarkan dia daripada Islam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kepada pelaku perang Badar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ahlal Badar if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai pen- pe- pengikut perang Badar, ahlu Badar, lakukanlah apa-apa yang bisa kalian lakukan dan saya telah mengampuni dosa-dosa kalian. فهو رحمه الله فهو رضي الله عنه قد غفر له Dan dia sahabat tersebut telah diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. وذلك لسابقته في بدر Karena dia adalah salah seorang sahabat yang telah mengikuti sebagai sahabat yang lebih awal mengikuti di perang Badar. وإخبار الله لرسوله أنه قد غفر لهم Dan Allah mengkabarkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah telah mengampuni dosanya. فالخلاصة Maka kesimpulan kata beliau, أن الأمر يتعلق بأمرين المظاهرة Al-mudahara tata'allak bi'amrain. Menolong kaum musyrikin tersebut atau membantunya berbung berbung kepada dua perkara. Anna nusra li ghairi din bahwasanya menolong bukan karena agama Laisat kufra. Itu tidak adalah bukan dikatakan kufur. Amma nusratul musyrikin min ajli din adapun menolong kaum musyrikin karena agama dia itu dikatakan kufur. هناك نصرة أخرى ada lagi masalah yang lain kata beliau نصرة الكفار على بعض المسلمين المفسدين المجرمين yaitu minta tolong kepada kufar nusrat al-kuffar satu kufar على بعض المسلمين المفسدين المجرمين هذا النصرة الكفار يعني نصرة بعض يعني التعاون مع بعض الكفار لنصرة آه، آه. لدفع itu uh, eh. eh, menolong kaum kaum kufar untuk uh, saling uh, tolong menolong dalam menghancurkan orang-orang yang perusak dan orang-orang yang merusak mufsidin wal zulimin wal mujrimin misal khawarij eh ma, ma, ma, saling tolong menolong dengan orang kufar dalam rangka untuk menghancurkan orang-orang yang merusak seperti orang yang khawarij. Hada amr masyru'. ini adalah perkara yang disyariatkan. Jadi begini sebab ya, minta tolong kepada orang kufar, ya, tolong kepada orang kufar atau menolong orang kufar dalam rangka untuk menghancurkan uh, firqah-firqah seperti khawarij misalnya. Ini kata beliau tidaklah satu kekufuran, bukan suatu kekufuran. انتبهوا يا اخوان ليس المراد كل نصرة أن فيها قتال Allah perhatikan ya Pak, bukan setiap satu pertolongan itu berbentuk nusrah. ليس كل نصرة يراد بها القتال النصرة قد تكون بالبلاغ Ya, bukan Tabligh. minta tolong itu Hmm. artinya adalah dalam urusan perang. Bisa saja dalam urusan Islam. أضرب مثال سأضرب آه. مثال مفسد في أمريكا مسلم مفسد في أمريكا في أمريكا مفسد قتل وفعل وفجر في بلاد إسلام تعاونت هذه الدولة المسلمة مع هذه الدولة الكافرة من أجل تسليم هذا المفسد يجوز أو لا يجوز misalnya seorang muslim di Amerika آه، dia merusak آه، muslim di Amerika المفسد مفسد مسلم مسلم مفسد أيوه ada seorang muslim di Amerika misalnya mufsid di في بلاد الإسلام kemudian dia melakukan bom di negeri Islam. ثم هرب. Kemudian dia lari. فتعاونت الدولة الإسلامية مع هذه الدولة الكافرة في تسليم هذا المجرم. Dan, dan kemudian terjadilah uh, kompromi dan kerjasama di antara negeri Muslim tadi dengan Amerika tadi dengan tujuan minta supaya yang merusak yang melakukan bom tadi diserahkan kepada negara Islam, negara negara Muslim tadi. Ada amr masyru'. Ini adalah perkara yang masyru'. Apa dinamakan dari ini? Jais. Eh, Jais. Ini adalah boleh. Da, apa dinamakan dari ini yang bagus? Eh, apa namanya? Apa namanya itu? Ah, bilateral. Uh, perjanjian bilateral. Ya, seperti orang sekarang misalnya orang teroris kerjasama dengan Amerika misalnya seperti itu هذا هو يعني الحرب يعني إرهابيين قد يتعاون معهم نعم يتعاون نعم. يتعاون نعم. بلاد الإسلام والكفار نعم نعم seperti orang kerjasama di dalam memerangi teroris hampir seperti itu kata beliau أيضا يا أخوة ينبغي أن ننتبه أيضا في مسألة حب المشركين الذين يلعبون كرة القدم yang penting sekali ini adalah kita perhatikan yaitu uh, الذين يلعبون كرة القدم كلمة من أول ننتبه لما يقع لبعض شبابنا من حب لهؤلاء الكفار من لاعبين كرة القدم yang perlu kita perhatikan di sini adalah sebagian kita sebagian para pemuda syabab yaitu perkara mencintai pemain-pemain uh, bola. Muskil. Pemain bola. لاعبين كرة القدم. كرة القدم pemain bola. يعني بلغ بعض الشباب بلغ بعض الشباب sebagian pemuda sampai ليس مجرد متعة في التفرج bukan sekedar dia ya tamatta merasa senang melihat pertandingan itu وإنما يتشبه في حلاقتهم Kadang-kadang ada seorang pemuda uh, mencontoh, menyerupai akhlak daripada pemain bola itu. Fi libasihim. Bentuk misalnya sampai dia memakai pakaian apa dipakai oleh dia. Fi salasilihim. Salasilihim. Istilah salasil rantai, gelang. Aswar. As, eh, gelang. Dia pakai gelang yang dipakai oleh pemain bola itu. فلا تجد فعلا فعلوا إلا وتشبه بهم شبابنا dan kita dia tidak melihat perbuatan apapun yang dilakukan oleh pemain bola itu selalu ditiru, dicontoh oleh dia, diserupai, dicontoh oleh, ditiru oleh dia. فهذا فهذا كبيرة من الكبائر. Dan ini adalah dosa besar daripada dosa besar yang ada. ومعصية لله. dan bentuk kedurakaan dan maksiat kepada Allah Azza wa Imam Ahmad أحمد la yastati an yanzur lin nasrani alladhi yaqul inna Allah thalithu thalatha. Imam Ahmad saja tidak sanggup untuk melihat seorang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Wa nahnu ka'adna fi adh-dhahir adhabna al-wala wal-bara li haula'. So, di dalam sisa zahir kita menghilangkan wala wal bara kita kepada mereka. وهذا وجد والأمر خطير وهذا وجد هذا موجود dan ini adalah perkara yang kita dapatkan ada dan perkaranya adalah masalahnya sangat berbahaya kata beliau adin awalan asal adin suman wa بس الكلمة هذه الكلمة هذه بس لما توفي أو هلك هلك لما هلك مارادونا ketika meninggal eh, celaka atau binasa Maradona. Maradona. ده شاهده نعم شاهده شاهده تشاهده تعرفه أعرفه أيوة لما هلك مارادونا آه. والله قرأت في مواقع صفحات المسلمين الشباب من شدة حزنهم رحمه الله maka demi Allah saya melihat situs-situs sebagian para pemuda saking sangat cintanya kepada para para Maradona itu kata beliau mereka mengatakan rahimahumullah فتعدى رحمه الأمر, الله. فتعدى الأمر من تفرج ومتعة إلى شيء وقر في القلب dan eh, me- melewati batasan bukan dari sepel- mulai menonton melihat atau mencontoh sebagainya sampai kepada perkara yang eh, ish, akhir شيء وقر في القلب eh sekarang yang tiba bentuk kecintaan di dalam hatinya ثم تجدهم يفعلون وهو بيمشي في الطريق تشبه إيه. يفعل هذه الحركة eh رونالدينيو kemudian kamu lihat misalnya dia Ah, melakukan begini وهو ماشي في الطريق أيوة. ada trinita ada salisu talata آه، يقصدون منها ya jadi Maradona begini dia begini juga ma ma stata'tu ma لا <laughs> Allah ada di dalam bahasa tu. Begini orang-orang melakukan demikian dilakukan. دين دين هذا دين الله نعتز بديننا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه لدخلتموه لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالضب لشدة عورته مع شدة افهموا واشرح لهم مع شدة التقوى Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu kalau seandainya mereka masuk ke lubang dhab pasti kalian akan masuk ke lubang dhab tersebut kalian ikuti dia karena الضب sangat sulitnya dan uh, uh, ba- وعر وعر جدا الجحر حقه eh, lubang itu jauh ke dalam gitu. شبه بالضب لأنه صعب فالتشبه بهم صعب ومع هذا يتشبهون بهم الضب ما يحفر هكذا الضب ما يحفر هكذا كذا lubang muslimin lubang dok itu bukan begini melurus gini tapi berbelok dia nah Nabi SAW menyerupakan pengikutan kaum muslimin kepada orang-orang musyrikin sampai demikian bentuknya kata beliau bal law jaa al-amr bal law jaa al-amr min rasulillah lam yamtathilu lahu لم لو لما يأتي الأمر من رسول الله la yamtathilu lahu. Kalau datang perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka sudah mereka tidak mengikuti perintah. Misal, contoh misalnya. Min kuratil qadam, misal min kuratil qadam. Huh? Misalun min kuratil qadam. Contoh adalah daripada pem, uh, main bola. الآن الآن الموضة الجديدة والموديل الجديد إعفاء اللحية عند الكفار contoh undang-undang yang baru adalah harus uh, jenggok jadi cukur. الآن الشباب معفين اللحية الآن الشباب معفين ليس امتثالا لرسول الله وإنما تشبه بالغرب sekarang misalnya yakni يعفون اللحية mereka الكفار عفوها orang kufar memelihara jenggot dipelihara oleh dia jenggot itu لما قال رسول الله أعفوا اللحى حلقوها Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk memelihara jenggot, حلقوها mereka cukur jenggotnya. Tapi ketika kufar mem- mem- memelihara jenggot, eh, ikuti jenggot mereka itu. لما انزيما أو كنزيما أعفى لحيته ريال مدريد انزيما انزيما Anda ma'arif Benzema. قل لهم قل لهم شباب Enzima. انزيما قل لهم انزيما اكزيما بنزيما بنزيما هذا من من الرجل هذا لاعب ريال مدريد طيب أعفى لحيته أعفى لحيته من منزيما أو بنزيما أيوة منزيما أيوة منزيما pemain ريال مدريد والله خطير هذا الله هذا شيخ الزمن نو <laughs> لكن ما أدري يقولون هو مسلم ما ادري يمكن هو مسلم ما اعرف انا orang mengatakan pemain bola Real Madrid adalah muslim ضرب الامثله من الواقع مفيد للشباب هتصلي لا ليش الاذن شويه طيب قول لهم ضرب الامثله من الواقع اذان ما يهرب أذن. بكان اذا اجتمع أبرد بالصلاه أبرد بالصلاه أذن نواصل نس نؤجل نؤجل الصلاه طيب قل لهم قل لهم ضرب الامثله آه. للشباب مهم kita contohkan permisalan tersebut kepada Hmm. para pemuda adalah sangat penting. So, Ma- adzan loh, adzan. Adzan kita إيه، ما أضرب نكتة أنا أنا ما أضرب نكتة إيه، أنا صح. أريد أوصل لهم المعلومة إيه، صح. بأسهل شيء beliau ingin memberikan kepada kita Cari percontohan masalah. itu. Berikan percontohan itu adalah sebagai bentuk Hmm. waki kejadian yang nyata dan real kita lihat. Adzan loh, adzan, cepat, adzan. Yang penting bagi kita adalah kita لا، أنا memberikan ضربت percontohan-contoh. الأمثلة هذه ليس من باب هو من باب صح يعني تنشيطكم ومن باب الواقع الواقع معرفة أمثلة بالواقع سهل الوصول للشباب وما شاء الله الحضور أكثرهم شباب kita mengambil percontohan ini kita contohkan untuk sekalian adalah dengan tujuan eh, supaya tahu kita kejadian yang sebenarnya atau wakilnya bagaimana gitu. فانتبه لهذا الأمر وهو التشبه dan perhatikanlah dalam perkara menyerupai ini tasabbuh kaum musyrikin bil kuffar menyerupai kaum kuffar ila haddin yud'if al bara dha'fan shadida yang sampai kepada perkara uh, eh, wala wal bara menjadi lemah hatta wasal al amr tarahum ala man mata minhum sampai-sampai terjadi eh, pengucapan rahimahullah ta'ala rahimahullah terhadap yang mati di kalangan mereka. بقي محبة ال- الزوجة Oke ya. محبة الزوجة Eh, sehingga tinggal sekarang adalah pembahasan tentang eh, mencintai Alkitab. Ahbatul Zawjah mencintai suami istri, الكتابية mencintai istri dari kalangan ahlul kitab. فهذه من المحبة الطبيعية Dan inilah kecintaan dalam bentuk tabiat. Mencintai istri dari kalangan kitabiah atau kitab Yahudi dan Nasara. Istrinya kafir. Dicintai oleh dia. Kecintaan itu adalah kecintaan dalam bentuk tabiat. Al-Muslim yajuz an yatazawwaj al-kitabiyah. Seorang Muslim dibolehkan baginya untuk menikahi ahlul kitab. Wala syak an yahsul bainahum dan tidak ada bukan pasti wa, wa tidak diragukan pasti di antara suami istri akan terjadi rasa kasih sayang dan cinta mencintai. فالمحبة الطبيعية كزوجة أمر إن- فطري في الإنسان Dan mencintai eh, istrinya yang alu kitab tersebut itulah sebagai tabiah daripada fitrahnya seorang manusia. لكنه يبغضها لأنها غير مسلمة Akan tapi suaminya membencinya karena dia tidak muslim. يبغضها في لدينها Dia membencinya karena agamanya. طيب باقي الناقض الناقض التاسع Sekarang kita masuk kepada pembatal yang kesembilan. قال من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسعه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر عن الخروج كما وسع الخضر عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر شوف المتن عندك فرق شوية من المتن عندك نفسه شوف من اعتقد أن بعض الناس يسعه كما وسع وسع كما طيب. وسعه نعم شوية شوية apa نفسه نفسه Enggak. Contoh di sini adalah man i'taqada anna ba'dhan nas yang kesembilan pembatal Islam kesembilan adalah barang siapa atau siapapun yang beriktikad berkeyakinan bahwasannya sebagian manusia ya sa'ahu ah, نعم di, ma- dibolehkan baginya untuk keluar ada matan ada mau kami sih uridu matan matan aku bukan matan aku لا هو كامل عندك لا كامل لا زي- ليس زيق هذا المتن ما هو عندي أنا أقرأ هكذا من حفظي أديك إيه. مم. نعم كامل كامل Eh, kami indah. Ayo. Keliru. Jadi, kata beliau, pembatal Islam yang kesembilan adalah Barang siapa yang beratikat berkeyakinan bahwasanya sebagian manusia tersebut dibolehkan boleh baginya keluar daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibolehkannya Nabi Khidir keluar daripada syariat Nabi Musa alaihi wasallam maka ini dikatakan kafir. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كافة للناس Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia. فقد كان في القديم النبي صلى الله, ويس... النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة أي؟ فقد كان النبي أي. صلى الله عليه وسلم نبي نبي صلى الله عليه وسلم sebelumnya diutus kepada kaumnya secara khusus والنبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah azza wajalla kepada seluruh manusia. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان, كان النبي يبعث إلى قومه خاصة dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Bukhari dan Muslim adalah Nabi dulu diutus kepada kaumnya khusus وبعثت إلى الناس عامة dan saya diutus kepada seluruh manusia secara umum. فمن تدين بدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله maka barang siapa yang beragama selain daripada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir kepada Allah azza wajalla. Wa man i'taqada jawaz dzalika kafar. Dan barang siapa yang beriktikad berkeyakinan boleh untuk demikian maka dia kafir. Fala yahudiyyah wala nasraniyah. Baik itu agama Yahudi dan juga Nasrani. هذه الأديان قد حرفت أصلا عن أصلها. Dan agama Yahudi dan Nasrani tersebut telah dirubah daripada asalnya. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم dan sungguh telah datang Nabi Muhammad sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam من حديث أبي هريرة في مسلم datang daripada Nabi kita Muhammad SAW dalam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Dan demi, demi jiwa saya yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Tidak seorang pun dari kalangan umat ini mendengar. Syuruh ya kawan, sami'a bi. Sami'a bi. Yang mendengar saya. Fadaruri bulugh bulugh al-hujjah wal bayan. Daruri. Nah. Sami Abi. mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudi wala Nasrani baik dia seorang Yahudi atau Nasrani thumma yamut wa lam yu'min bi kemudian dia menyemati dan tidak beriman dengan saya wala billadhi ursilt dan tidak beriman dengan apa yang diutuskan kepada saya illa kana min ashabin nar kecuali dia adalah sebagai penduduk neraka فمن يقول أن اليهود والنصارى والمسلمين كلهم أصحاب دين واحد Barang siapa yang mengatakan bahwasanya agama Yahud, Nasrani, dan Islam itu adalah satu agama yang sama, نقول له قد كذبت وكفرت kita jawab kepada dia, sungguh kamu telah kafir dan kamu pendusta. فالدين دين واحد Agama adalah satu. وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم Itu adalah din Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد حكم الله عز وجل ورسوله وقد حكم الله Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ala man tadayyana bighairi dinil Islam yaitu barang siapa yang beragama selain daripada agama Islam annahu min ashabin nar maka dia termasuk kepada penduduk neraka an-naqidul ashir pembatal Islam yang ke-10 adalah qala rahimahullah al-i'radu an dinillah لا يتعلمه ولا يعمل به yaitu yang ke-10 adalah orang yang berpaling daripada agama Allah dan dia tidak mempelajarinya. Dia tidak mempelajari agama tersebut dan tidak beramal dengannya. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Dalil adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbi thumma arada anha inna minal mujrimin lamuntaqimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man adzlamu siapa yang lebih zalim lebih besar kezalimnya dari orang-orang yang disebutkan, diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, kemudian dia berpaling daripada ayat-ayat Rabbnya tersebut, Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jal, inna minal mujrimin. Sesungguhnya kami daripada orang-orang mujrimin itu akan membalas. هذا الناقض يا إخوان ناقض مهم ودقيق واختلف فيه كثير من طلاب العلم Pembatal yang ke para ikhwas dan rahmatullah ada pembatas yang sangat uh, jeli dan sangat apa namanya? لأنه لم يضبطوا أصله. Pembatas yang sangat uh, dakik ya yang kadang-kadang terjadi perselisihan dan kalangan di kalangan para penuntut ilmu tentang pembatalan ke sepuluh ini. أولا أنا أسألكم سؤال ما حكم طلب العلم Pertama saya tanya para anda sekalian, apa hukum menuntut ilmu? Bil umum, hukum talab al ilm. Hukum menuntut ilmu secara umum. فرض العلم الشرعي عموما حكم طلبه فرض كفاية hukum menuntut ilmu secara umum adalah fardu kifayah ويكون فرض عيني dan akan terjadi sebagai kewajiban secara ain secara pribadi. yaitu apabila seseorang ingin e, beramal mengamalkan ilmu e, melakukan suatu ibadah dan sebagainya maka pada saat itu wajib baginya menuntut ilmu secara pribadi dia faman a'rada 'anil ilmi al-'aini maka barang siapa yang berpaling daripada menuntut ilmu secara pribadi untuk dia, maka dia dikatakan mu'rid, berpaling daripada demikian. ومن أعرض عن العلم الفرض الكفاية فقد قام به غيره. Maka barang siapa yang menuntut, berpaling daripada menuntut ilmu yang bentuknya fardu kifayah, disebut akhir. Fardu kifayah? Ah. Faqad qama bihi ghairuh. Dan sungguh selain daripadanya telah menempati posisinya. Wala yusamma mu'ridan. Wala. Man, wala yusamma mu'ridan. Dan dia tidak dinamakan sebagai orang yang berpaling daripada menuntut ilmu itu. Wal ilmu al aini minhu ma huwa mukhrijun min al millah wa minhu ma laysa mukhrijun min al millah. Dan ilmu secara wajib ain wajib pribadi tersebut ada ilmu yang berpaling kepada العلم العيني الإعراض عنه منه ما يكون مخرج من الملة ومنه ما لا يكون مخرج من الملة jadi ilmu secara wajib ain itu ada perkara yang bisa dia berpaling menuntutnya bisa mengeluarkan dari Islam ada yang tidak bisa mengeluarkan dari Islam فالعلم العيني maka ilmu secara pribadi dia kewajiban pribadi dia أو دعنا نقول الإعراض نوعان Nah, kita katakan bahwasanya bentuk berpaling itu terbagi pada dua. I'radun yukhriju minal millah. Berpaling yang akan mengeluarkan dia daripada agama. وهو كما قاله شيخ الإسلام هنا لا يتعلم دين الله ولا يعمل به. Dia sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di sini adalah dia tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkan dengan tidak beramal dengannya. laisa lahu hammun wala iradah. Tidak ada keinginan daripadanya, tidak ada azam daripada dia. Wala yata'allamuhu. Dan dia tidak mempelajarinya. Wadah. Fahada i'radun an asli din. Dan ini adalah bentuk berpaling daripada usul atau asal agama usul daripada agama dasar agama tersebut. Kunaan al-i'rad an tauhidillah. Hmm? Fahu musyrik. Fahu mu'ridun an ta'allum tauhidillah. Dan dia dikatakan musyrik dan dia berpaling daripada mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Bijami'i aksamih. Bijami'i? Bijami'i aksamih. Dari, dari si, seluruh sisinya. Bagi, seluruh sisi bagi-bagiannya. Wa mu'ridun an ta'allumi jami' syara'illah. Dan dia berpaling daripada mempelajari seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. ومعرض عن التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم Dan dia berpaling daripada membenarkan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. والله أنا أسمع به لا أصدقه ولا أكذبه Ah. يقول أنا أسمع بالنبي صلى Dia الله عليه mengatakan وسلم saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi saya tidak me, usah usah diku- لا أك- ولا أكذبه Saya tidak membenarkannya dan juga saya tidak mendustakannya. فهذا هو المعرض an asli din wa hadha huwa al-kafir. Inilah yang dikatakan berpaling daripada dasar agama tersebut dan inilah yang dikatakan hukumnya kafir. Wa hunaka i'radun huwa ma'siyah. Dan di sana ada bentuk berpaling dan itu adalah hukumnya maksiat. Wa huwa kalladhi yaskun huna fi markaz Abi Mundir. Misalnya dia kadang-kadang bisa saja tinggal di sini. Nadrub misal, yasku fi markaz مركز Mundir. Ma ya'rif yusalli, ma yuhsin as-salah. dia tidak salat atau tidak baik di dalam melakukan salat. Wala yuhsin at-tahara. dan dia tidak baik di dalam bersuci. هذا ما يعذر الآن law fi huna واحد يسكن في هذا البيت هذا البيت ويقول أنا والله ما أعرف أصلي Dan ya hal seperti ini tidak ada uzur baginya. Ini ada lokal atau ada tempat dia tinggal di situ kemudian dia tidak baik dalam melakukan demikian. Hal hadza ma'dzur atau mu'rid? Apakah ini dikatakan dia diberi uzur atau dikatakan orang yang berpaling? Hah? Belum jawab. Jawab kata beliau. Apakah dia dikatakan orang yang diberi uzur atau dikatakan yang berpaling? Mu'rid. نعم فالآن فبعض فبعض الإعراض عن تعلم بعض الدين إعراض هو معصية وليس ردة Ba- Rajul- bentuk berpaling itu sebagian adalah bentuk berpaling dari agama itu ada bentuk maksiat والإعراض الذي هو ردة أو كفر بالله هو الإعراض عن أصل الدين dan berpaling daripada agama tersebut adalah kalau dia berpaling daripada dasar dan usul daripada agama tersebut, ini katakan ridha. Rajul arada dhihab lil hajj. Rajul orang ada ingin berangkat haji. Wasahul wasahul alaihi ta'allum. Sahul alaihi ta'allum ahkam al-hajj. Kemudian eh, dipermudah, dimudahkan baginya untuk mempelajari tentang masalah haji tersebut. Wa tayassara lahu as-su'al. Wa tayassara lahu as-su'al soal dan, أيوة dan, سؤال أهل dan العلم عن الحج dimudahkan baginya untuk bertanya. ومع هذا لم يسأل ولم يحسن Namun demikian dia tidak bertanya dan tidak baik dalam melakukannya, أداء المناسك dalam melakukan uh, manasik-manasik haji tersebut. هو مقصر ومذنب Dan dia dikatakan mukassir, مقصر ومذنب uh, dia mu'rid. oh. Lah, مقصر ومذنب muzlim. مذنب مذنب Dia dikatakan seorang yang mukassir, lalai. Dia dikatakan mud, zalim. Dia dikatakan seorang yang zalim dan lalai. ففرق بين الإعراض عن أصل الدين وبين الإعراض عن بعضه Ber- perbedaan di antara berbeda di antara orang yang berpaling daripada dasar pokok agama itu sendiri atau berpaling daripada sebagiannya. Rajul yurid an ya'mal fi tijara. Seseorang misalnya ingin berdagang. Wa ahlul ilmu tawafiruna baina yadayhi. Dan para ulama uh, banyak di depan dia. Fayata'amal bil riba wa bil haram wa bi kulli syai. Sementara dia bermuamalah dengan riba dan cara yang haram dan segala sesuatunya. Sahula alaihi soal. Mudah baginya untuk bertanya. وليس له إرادة للتعلم Tapi tidak ada keinginan di dalam dirinya untuk belajar. هذا أعرض عن بعض الدين Ini dikatakan orang yang berpaling dari sebagian agama. وخذوها قاعدة ما هو الم- من هو الم- المعذور ولا يسمى معرضا Dan ambil kaidah, siapa orang yang beruzur, tetapi tidak dinamakan dia orang yang berpaling. كل جهل Kullu jahlin. Setiap orang yang bodoh. Setiap bodoh. Ajiza sahibuhu arraf'ihi. Allah ajiza. Kullu jahlin ajiza sahibuhu arraf'ihi. Setiap satu kebodohan yang uh, tidak mampu atau lemah orang yang bodoh tersebut untuk menghilangkan kebodohannya. Usasyrah. Kullu aj kullu jahlin ajiza sahibuhu an raf'ihi setiap satu kebodohan yang ada pada diri seorang tetapi seorang itu tidak mampu untuk menghilangkan kebodohan itu maka orang seperti ini ada uzurnya مثال يشرح هذه القاعدة contoh adalah syarah daripada kaidah ini إنسان كان في بلد الاتحاد السوفيتي manusia tinggal di negeri Soviet هناك حورب الإسلام حتى ما أحد يعرف كيفية طريقة الصلاة Di situ Islam dihapus, tidak ada seorang pun yang tahu tentang bagaimana tata cara salat. أنا أضرب الأمثلة تسهل لكم العبارة. Dan saya memberikan contoh-contoh ini adalah supaya mudah bagi kalian untuk memahaminya. فاجتهد على هذا الذي في تلك البلد اجتهد وبذل غاية الوسع. في اجتهد وبذل جهده الكامل Ada rajul sakit huna. هناك حتى يعرف كيف يصلي Dia berusaha semaksimal mungkin dan sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana dia bisa mengang- menghilangkan dan mengangkat kebodohan yang kebodohan yang ada pada dirinya itu. معذور Maka orang seperti ini dikatakan diberi udur. لأنه قد بذل وسعه وعجز عن رفع الجهل عن نفسه karena dia telah mengerahkan kemampuannya dan kesungguhannya dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan kebodohan yang ada pada dirinya. وضح وضح Jelas kata beliau. وضح بعض ال- بعض ال- بعض ال- بعض المسلمين في بلدهم يص- انتشر أهل الباطل بعض المسلمين Sebagian kaum muslimin di negerinya yang menyebar itu adalah orang-orang pelaku kebatilan حتى خفي الحق sehingga tersembunyi kebenaran وأصبح الحق وأصبح الباطل حقا sehingga yang batil bentuk jadi satu kebenaran. وهناك من سعى وبذل وسعه إلى الوصول إلى هذا الحق Dan ada orang yang berusaha dan mengerahkan segala kemampuannya untuk sampai kepada kebenaran tadi. فعجز عن الوصول إليه Tetapi dia tidak mampu untuk sampai kepada kebenaran itu. معذور Maka orang seperti ini juga dikatakan diberi udur. وضح Jelas kata beliau. قال رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقض Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada perbedaan dalam seluruh di dalam seluruh pembatal-pembatal keislaman ini. بين الهازل Di antara orang yang hazil, subhanallah, hazil. المازح الذي يمزح ويستهزئ orang yang hazil, orang yang mustahzi, orang yang أو يقول أنا ما memperolok, أقصد كنت أمزح أمزح eh, أنكر orang yang memperolok, ber, Oh, apa iya. namanya bercanda. Tidak ada perbedaan di antara orang yang bercanda والجاد dan orang yang bersungguh-sungguh والخائف dan orang yang takut. إيش معنى الخائف الخائف على جاهه وماله eh, yang takutnya adalah orang takut terhadap eh, harta bendanya. Qal illa al-mukrah. Kecuali orang dipaksa. Al-mukrah khaif. Orang yang dipaksa juga adalah timbul rasa takut pada dirinya. Walakinnu khaif ala syai'in mutahaqqiqun lahu. Tetapi mutahaqqiqun alaih. Lakin khaif ala syai'in mutahaqqiq fihi darar. Akan tapi orang yang takut tadi adalah orang yang uh, eh, mutahakik terancam yang terancam kepadanya mudarat. Falmukrah dan orang yang dipaksa ma'dzurun bisyart. Orang yang dipaksa ini ada uzurnya tapi dengan syarat. An yakun hadza al-amru mutahaqqiqun dararuhu alaih. Dan orang yang dipaksa ini adalah eh, dia betul-betul takut terancam وفيه dengan هلاك mudarat yang kepada dirinya. وفيه هلاكه Dan di dalam eh, keba- apa, terpaksaan dia itu ada kejadian nanti menimbulkan kebinasaan kepada dirinya. مع بقاء القلب مطمئنا بذكر الله وبإيمانه وبتوحيده Namun tetap pada dirinya rasa tenang kepada dirinya tentang keimanan eh, iman untuk مع بقاء القلب مطمئنا بالإيمان بالله dia tetap di dalam dirinya jasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. قال فينبغي للمسلم وكلها وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا هذه النواقض قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا Wa dan keseluruhan ini kata beliau min a'zami ma yakunu khatara di antara perkara-perkara yang sangat besar terjadinya kekwa- bahaya wa min aktsari ma yakunu wuqu'an dan ini adalah di antara eh, hal-hal yang sangat banyak terjadi di kalangan kita ini. Faham bagi? هذا يدل على كلامنا في البداية أن النواقض هي ليست عشرة وإنما اختار شيخ الإسلام أخطرها وأكثرها وقوعا Ini menunjukkan kepada kita tentang apa yang telah kita jelaskan dahulu sebelumnya bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu bukan hanya terbatas kepada 10. Nah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab memilih yang ke 10 ini 10 macam. Ini adalah karena banyak terjadi di kalangan kita, padahal dia lebih 10. فينبغي للمسلم أن يحذرها Maka wajib atau se- sejogjanya bagi seorang muslim untuk em, berhati-hati daripadanya ويخاف منها على نفسه dan dia takut terjerumus hal demikian pada dirinya. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang akan mendatangkan ke, ke- kemarahan Allah Azza wa Jal dan uh, pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wa sallallahu ala Muhammad wa sallallahu ala ala khairi khalqihi Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang telah kita pelajari ini menjadi hujah bagi kita bukan hujah atas kita. ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما بقي من أعمالنا خير مما مضى ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما بقي من أعمالنا Dan خير kita, مما مضى dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tersisa daripada umur-umur kita dan amalan kita tersebut lebih baik daripada yang sebelumnya. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد الخلص Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian seluruhnya kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai uh, pengikut tauhid yang sangat bersih. وأن يحرم وجهي ووجهكم ووجه والدينا ومن نحب علماءنا ومشايخنا من النار Dan semoga Allah menghindari wajah-wajah kami dan kalian dan ulama kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala.